وتسئل لأن العبارة تقتضي أن الجزم يجامع ترددا مع أنه متى كان جاز ما لا يكون مترددا فكيف يقول إيمانه لم يخلق من ترديد Amin Sebuah satu mungkin Mana tempat mungkinnya Jadi asalnya Muhammad kata Wajib atas dia kita orang kata order yang ada akal order yang sudah sampai umum panggil balik wajiblah antara orang itu tetapi dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah begitu juga pula yang wajib bagi Rasul ada sifat-sifat yang diingatkan Allah kita senang begitu juga sifat yang mustahil atas Rasul atas segala bos. Dan kita tentang kenal lagi sifat-sifat yang harus bagi Allah Saya akan cukup mengurus detail lagi Dan sifat-sifat yang harus bagi Rasul Tentang apa? Misalnya kita ingat kata Ibu mamfalla dati tafsiri Tentang apa yang boleh wajib kenal-kenal itu tu Kerana tiap-tiap orang yang tertib yang berpegang mengikut hukum orang lain. Nah, mata-mata itu kata orang lain daripada kejadian tadi. Nah, tadi pada itu, pada ilmu begini itu dia kata imanku iman oleh tadi itu tak bunyi dari atau tak bunyi pada tercengang-cengang. Jadi tak kala sana ibarat pintu dijaga oleh waktu. Waktu istilah dan dibilang mungkin ia asnal ibarat dengan bahawa ibarat ayat ibarat al-mubamin ibarat sana itu tahu di menghadapi dia Ibarat mata itu Tentang-tentang Saya sengaja sudah jemaah bahwa terjata datang itu memusuh memutus nah, yang ke putih oleh satu itu dengan oleh punya dan dia memutus jaringan kerja saudara dalam butuh dia berkaitan dia juga bersati bersatu antara umumnya antara oleh mukallid atas mukallid nabi mukmin terlalu Mungkin sudah Tuhan dia putus begitu Nah dia putus itu bagi karena Tak ada kata Jok Jik Atau Kota Jok atau anda tuhan sungguh kodok tidak pangecok atau aku sungguh anda tuhan kodok atau gak pangecok tak panggil lagi jasa itu pernah mengumpul nah surat tu ada ah tak tak ada dewa dia wajib dia panggil jasa oleh satu ibu jadi itu tu saya tadi kan tak ada tadi aku butuh surat Nah, sumut dan Tuhan itu. Tapi bila ditanya apa keadaan yang menyuruh, sudah tahu. Nah, kamu teori lagi. Ah, tidak ada Ada corona, ada itu Aku pun tidak ada dalil ah Nah, tidak pasti. Nah, tidak ada dalil. Bagi makrifat. Seluruh kamu saja. Oleh tadi ah oleh pasal ini penjajah juga itu sultan kata dan iman bulan kerdos Kalian itu barang cibaran tanah kerdos Bahwa terjadian itu boleh mungkin akhir satu Sama jadi iman tak bunyi daripada itu Tapi antara kita terjadi Nah, jadi kita tak dari daripada tarabut Bermakna kata jalan itu boleh mengikuti tarabut dan berbata sekarang itu karena dosa terkini nah jadi makin berdoa yang semakin berat taruh karena terkini dan untuk siapa saja dunia manggil untuk tak boleh Pemita dah pokok yang saya minta kata Dia tangga saya Siapa dia ada Ini Nah, itu yang menurut Kalau dia Kalau memperhatikan sodako pada tertingnya bila tertingnya kalian ada somas dong semuanya ada tak sodako nyata itu tak ada ada kan ini terus dong aku pengen tahu waktu jasa-jasa ini oleh orang ada maksudnya tidak kata ada masa kita mengurus nah balik kata ini semua terus nah, karena sepanjang jalan Tuannya tangan itu Sepanjang beliau itu Kok ada yang cara itu Aku saya tidak Nah ini nama Allah Sikir itu kan tak lagi Sikir lagi ke jawab Tengok Alhamdulillah Nampak tak paham sikit Mudah-mudahan ada iman Daripada iman yang kepercayaan Tak kita beriman Terus ada jannah rasanya iman lahir batin nah katanya sehingga saya sehingga tidak ada terdapat dosa beliau kekal aku itu aku nanti ini itu pasti naskah ini yang berbeda bisa ada ini nah ini namanya nak iman nak ada jasa kalau sudah dapat iman nah kalau itu Mutasyakarah iman oleh tadi tak sunyi dari pada syarat dulu ibarat budaya bingung ibarat itu jangan boleh bingung maka taruh nah cuma maka tahu waktu tidak nah sudah nah bukan saya kata balik oleh anak budi kalau boleh berbudi Allah Allah kau pemilu nah, waktunya ngomong nah <laughs> jadi, nah agak dia penyong dulu Di mata ilmu dia panjang Abad Jadi tak kalau sana kata Setiap orang terpilih pada ilmu apa itu Iman dia tak sunyi daripada tawaduk Jadi yang ibaratku Saya kata Kalau itu Syaitan boleh beri bunga tawaduk Itu ilmu Jadi kan? Dia datang tak ada tawaduk Kau tak nanti bagaimana Jadi itu cinta kalau dosa tak baca Nam daya nam tak baca dosa Mematasi bispul waktu dan berdasar menegakkan iman masuk di pendapat saja tak bunyi daripada tarabut kemana gajah boleh berhubungan tarabut ah sudah nah, tempat mikir ah, ada apa untuk والقياس أن العبارة التركيب عبارة عبارة المصنع Ingat seiman guna kalori sakit itu Sabi-sabi menghadapi dia sembarak Mengirimu sembarak itu ada Anal jannah itu itu Yujani'u darat sudah Nah, boleh simpul dia akan darat sudah Akan sini Itu penting Nah, tahu kita kesesingan, tapi mundur dan susu tapi tidak, kepentingan. Nah, maka ada musuh, maka sekarang mana tertebak-tebak, mana kala adalah, mana kala berlaku, maka kala jangan ada yasulu mutarakidan aflan. Hmm. Mana kala hasut, boleh barang nah, manakala manakala tidak pasti harus barang yang tidak ada di tarbi ablah فكيف يكون إيمانه لم يكن تكليف manakala adalah harus boleh barang yang tidak ada dia besar yang tidak ada dia barang harus sama sekali barang tidak ada tahu sekali tapi harus nah tak kali boleh harus pakai bayar bulu maka bagaimana berkata dia tentang iman bulan yang belum minta ini maka kata iman tak bunyi daripada daripada tadi. Perkara barang tidak ada taruh sama kasih. Barang tak taruh maka tidak ada. Ah, sekarang kata iman tak ibadah yaitu dari jawan wa ujiba dari dari ikan karena memang dari itu dari ikan yang dijawabkan anda dijadikan daripada itu itu jawab ini di anak kala mampu bahwa perkataannya perkataan mana Katasminan bulan kerumun terjadi Pegadang tangan itu adalah Yirkadinu ala ah Bokin Adalah tentang Ada dua tapi takut Katakan Bila terjadi ini Wata sebiru Lam yaklu Lam yaklu Asfahu li terjadi Kata barang Yang mencukupi Dikaya tak bunyi jiwa beriman mereka tidak tak bunyi dari pada cinta tak bunyi daripada ilmu aku nah, tak bunyi daripada ilmu lupa dari atas kedua walaupun lega semua menantu sekali kata kedua sudah menantu aku tak berat Kegagalan sempurna terus Dari segala tak senang terus Dari itu itu Nyanyi akhirat Nyanyi akhirat sama ada dengan itu Nah ada benar terus Ketika Ketika ada keadaan ketika Diri menang Dan Dapat ketika itu Tak seperti ketika Nah ini tak boleh boleh tak dikatakan dosa tegas tapi dirimu mengatur kita boleh jangan mencari Allah itu mencari yang berlatih tak ilmunya tentang mencari ada bekal sesuai yang itu dia bagi bekal hari ah, tapi Allah mengingat asal tapi ilmu dia ada ah, ilmu nanti kalau anak nasional ada karena barang yang baru ilmu nasional dia yang baru, sini mengandung. Jika dia pembekas, dan Allah pembekas. Ada sekedar Allah, sekedar yang berarti, tapi mengandung. Amin. Jangan. Ya, ya. Jika dia perjalanan masih orang mungkin, yang kualat, ya. iman dia kejar, iman dia tu ah, kita kata sini, ha? sempurna iman dia terlebih, walau itu ilmu. ah ya. Kalau kita ada ilmu tak ada. mungkin kata sebab ada tak ada boleh punya sumber mutahir nah, ketika ada tak ada ha, ah, mutahir berhubung semua yang berlawanan ada pun kita ketika ada ni terima nak kata ada ya Ani bersyukur dan masih menjalankan sunnah itu. Iman akan menjadi pada teman mana jadinya. oleh karena itu yayasan yang memutuskan Tuhan atau dia asal jadi untuk itu Nah, tak bunyi daripada taraf belum jadi satu bunyi daripada keliling satu. Nah, karena bahasa suara makhluk tak bunyi daripada keliling sama para makhluk bagi kok pada akal ada yang biasa. pada yang mungkin kok pada akal ada yang biasa. Jadi ada dan ilmu dalam musnah itu ada yang tidak kita maksud ini mana ada seperti itu nah tapi itu nah kita ini dalam awin mana saat aku mana ini wabuhi ba'an zalika bisanan makna atas pada kala waktu Nah, ini jawabkan daripada Kalitos dapat mengalami beliau Di anna makna Dengan makna Saya mana kalian Mengandung أنه مصحوب بالتفسير بقوة لا بالعلم bahwasanya jadah bahwasanya jadah mukallif jadah oleh mukallif itu ditersorkan dengan tarzuk tapi tarzuk dibuat nampak bukan tarzuk dulu La bilahdi bukan tarzuk dulu tarzuk dibuat nah, nah, dua itu kan Aku dia puas dengan nah, ini kami sebagai negara bisa dengan dia nah cara waktu akan terkait kita dengan ini sendiri nah debat-debat yang waktu menerima kita mengingat ini katanya apa saya cuma punya kita ini kau berkuat nah, iya. nah Kasih kata telinga berkuat Apa telinga kuat, Menempati dengan Walau tak ingat Malahan ang pancingan, bidayan, sita at mayan, si bawah tak si jay. Hujan mungkin sudah sepuluh maksudnya, pas kita ada warga tak Apa sebagai bosnya yang dititik, sita warga tak ingat. Tapi kalau tak tansikan cikin-cikin, ingat tak berapa bukti bagi ingat dia kuat. Jangan sunnah tegak. Kita sebagai calon itu ingat, tapi kalau untuk hukuman tak ingat, ada kalau tegak rawat segala. Baca satu jelas Sepatannya sekalinya bekas polanya diambil dua nah, nah, Tapi nah, dari sini ada kalau Dibandingnya hukum Satu bangsa dan makna Menyatu Nah menyatu Kalau menyatu Itu dia itu Tidak pernah tidak tahu itu dengan kuat dengan dosari dia kuat menepati dosari dengan buruk dari sini Iman oleh mutakin itu tak bunyi daripada tahu Yani, nah, maknanya tak bunyi nah, maknanya diberkaukan dengan salah itu empat Nampak oleh yang tiga yang jalan taslim menepati perkara kita dulu dulu menepati perkara tapi kita gunakan itu adalah fakta taslim karena oleh yang berusia dengan jalan taslim ini menempati saudara Nah, Dapat kok bunda, namun oleh sesuatu oleh sesuatu di balik itu kita benar dipertanyakan. Ah, Anda bisa dari hidup hmm, dan yang berapa banyak kita kaca oleh sebagai oleh awet ya sebagai punya jiwa oleh bila mau dia tunggu balik sekolah dia Nah, Rais itu dua cetak di makna dalam Tak dulu ada yang lampau. Lam yaklu min tabdili, dan yaklu min kumuli tabdili. Nah, tak bunyi daripada ilmu mustahil, ilmu mustahil. Ataupun maknanya bahwa penikmat oleh tadi itu dibutuhkan dengan taruh dengan menempati, menempati secara tugas Nah, secara bisa tertujuh. Kali itu dinasab dinasawak satu wala jadi dan tidak terkira oleh anal alika oleh oleh arif oleh tidak ada makrifat nah, dia menyadari memang ada makrifat ada makrifat ada makrifat itu nah yaitu al-jazmul mubadu kullu wa fi'in kita oleh podcast dengan ini depan sore hari nah oleh hari dan mendapat nah ini kita dekat kan, hari nah, dari Pak Paulus menjalan nah lalu sudah sikit itu datang bukti mahari dari Pak Ustaz Paul nah ini kita ya <clears throat> jadi kita tak dari sebelum ini sebagai kawan nah dari ya, sore hari makna oleh ada makrifat program makrifat masuk ini ya pun yang memuafakkan nawat dari baca dan jadi dan ada, kan? nah, ada saudara yang ya bisa jalan pulau Nah, dari itu tidak ada yang digerakkan oleh oleh amir, oleh ada makrifat, oleh berpikir dengan dalil, nah daripada dalil itu, seluruh yaslu tak kunjung juga tak punya dia orang juga Apalagi kebaikan ada yang sebelum itu Nah dia oleh hari tak sujud Bagaimana oleh membalikan Tak bunyi kau boleh kerap itu Nah tak sunyi daripada timur Tak sementara itu berpada Nah tak bunyi daripada salah itu Kau boleh hari. semua Nah itu permintaan kita Itu juga yang kau tunggu Nah dirimu kita bila Allah memberikannya berbeda tapi Allah memberikan permintaannya adalah yang أعطى لم يخلص أن العارف لم يخلص عن التبديل بالقوة oleh ahli tak sunyi dia daripada daripada keringan yang mati sudah memang تبديل وصنع لجواز أن تهمة عن معرفة karena harus ayat aklis kepada akal karena harus punya antum nafsa bahwa disebutkan ayat maksud dengan kalimatnya boleh dan itu kan kuatkan hapuskan waliyadu billahi ta'ala ayat man tidak beriman kepada apa dia dia ahli itu itu dia memahami tidak tak sama dia jadi itu kita tahu dan kita nak ini yang kita tahu nah kita berani mempunyai kalau kita ni mati tahu ini tak tahu tak tahu mana tahu aku tu boleh jadi kita memang mati tahu ini nama kita tahu boleh jadi kita tidak tahu kita tidak tahu tapi ada sakurina ucapan ama banyak mana pada makita suku jenis nama salah dimaknai kalau kita masih ada iman saat lagi Allah walaupun dari oleh suku dari tetapi berpuluh-puluh tahun tapi kita nanti iman kita dua dari mengkaji berarti iman nanti kita ada orang masuk bagi kita Ingatlah nafsu tetap pada minta dua perempuan dan ada yang mengalir manusia Tidak ada cukup Nah, Cinta terbunyai mai bama mai sepuluh puluh tahun Kita akan aku udah menang Jadi saya ingin dari hampir tidak Tapi tidak ada Tapi tidak ada perasaan negara tadi sudah pilih waktu waktu wajib kita tahu karena kita mau kita diperintah oleh oleh Tuhan kita semesti buat nah bila dua sisa lagi kita berhenti atau aku orang itu tiga nah itu ada air asal kau kopi ada begitu kali kemudian buat kita pilih dapat hati yang tak jauh lima tak lima tak menjadi banyak-banyak lagi kamu bisa kata ilmu tahu ada ada ilmu satu ilmu dua ilmu apa dia orang bos kita kita dua ilmu tak ilmu tiga bulan jadi jadi ah jadi jadi kita tak tahu ya jadi nak berapa nak berapa dari nak berapa nak berapa dari nak berapa lebih Aman aja nanti mudah. Nah, kita tidak buat bagi jadi orang nak buat hanya kita Kalau bagi dia buat jatuh lagi, oh, tak ada pula tu. Nah, ini kita. tak kita buat betul. Ada apa buat kita buat. Kita sendiri yang keluar ah, Sudah kuat, sudah Kita tidak penting, sekarang kita semua Apa kita kita tahu Nah, ini bisa pilih Allah dan pilih kasmat dan sebagainya Pilih saja dan tidak tahu dan sisa nama kita dan ini kita tidak Allah Nah, jadi yang itu mana sebagai Nah, tak ada Allah Tapi itu dia kata ini Ini oleh Arif Darmanukum dia kata Muridnya, di bawah hapus jangan tanpa anda itu ada, dia ya, panggil tak bunyi daripada cara dulu kau ke dalam tempat. Dan ada ini, anak yang dikulunya atau batu minta berilah walmailah billahi ta'ala apa tuan dia itu yang ada obat dia itu tidak obat dan dia itu biasa awal biasa baca dengan atas jadi mampu belok mampu nah a'udhu tapi gue a'udhu kat dia ini ada wal iyadha billahi wal iyadha billahi baca juga boleh tak nah boleh dia baca macam tu boleh ikut boleh tu ikut tapi ah semua masalah ini <laughs> والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى من ذلك الدماء dan berlindunglah dengan Allah Taala daripada kematian daripada kaum Fir'aun kaum Fir'aun daripada takut ini mata menayat dan itu Tapi itu bahawa Sebenarnya orang itu Bukan kasi orang yang membeli Orang yang lain pun tak bunyi Daripada kelima kala itu Tak bunyi daripada kala Kalau kita dah nampak Ikan yang boleh jadi Dihapus ke mata Selalu pasal Di anna semua Dan terpaku Di wasi Awas Berdiri Serasa bahwa yang kita dengan ilmu dan tempat itu Ialah Al-Qalimah Minah Nabi Adana yang ambil daripada ah, Yang ambil daripada tubuh Pada Anu yang ambil daripada pen Yang ambil daripada pada tubuh Pada anak Sampai sampai sini sampai pos mundur, sampai pos mundur. Nah, bisa kita minta mana? Nah, nah, jadi kalau kita yang malah, kita yang malah yang kalau buat baju ke, kalau buat jago, buat dia dari dari nampak kita tahu. Nah, jadi kita tahu, buat nanti buat tak ada pikirannya, kita tahu pasti kita menepati siap-siap aku dong nah kadang-kadang salah untuk nah itu iya. nah dapat kata-kata kita tak berani dengan sudah pergi sebelumnya dalam yang sisi saudara sama dia tapi kadang-kadang masuk dengan di mana tak kalau tak sedang dia kalau masih jauh beliau sudah ya, ngaji tidak sanggup nah jadi tak kadang ngaji tahu semua kita menempati patah ngaji ya anak-anak sesuai pertanyaan dari kamu kedua mereka kan tidak setuju tapi siapa orang dengan itu maunya juga salah kamu kamu baru mengatakan nanti banjir kuat nah juga mendengar nyanyian sinu nyanyian itu berarti sebagai menempati maka menempati itu bukan mudah Nabi itu boleh kita kata Dari Allah kita kata takwa Tak ada di bohong Kan ini sekarang Tak ada kat bohong bagaimana Bisa letak ngaji Bisa letak ngaji Tak ngaji Tak ngaji tahu Itu tak ngaji tak mana kata Orang yang terima Yang terpasti Itu hampir daripada Sungguh pada Nah selanjutnya Itu anak kuat menempati Al-Qariban dihampir dengan nasi daripada sungguh nah, Yang dihampir pada sungguh Ada daripada anak wali biasa Kali itu ada yang kusuh Dan tidak juga Hasil lain daripada Tuhan Dan daripada Al-Qurus Wal-Qurus ويمكن أن يحمل boleh juga sekali lagi ويمكن dan mungkin yang dapat ayo malas terdiri dan dapat mahu ditanggungkan makanan terdiri dalam mata dia kata iman orang mubalik itu tak bunyi daripada terdiri kita tanggung terdiri itu tanggung ada tidak dalam melanati oh betul apa ya terdiri itu boleh ya iman oleh terdiri itu tak bunyi daripada tidak pulang oh terdiri tadi tadi pulang taruh bulan nah saya mau bertaruh itu taruh bulan sampai kasih insaf sekarang nah terus itu sekarang ah, sudah kok terus kok taruh tidak kesulitan semulamu ini dari sumber يحمل على اختلاف العلماء فيه namun ada mana ikhtilaf kritis ulama padanya pada iman mubalik pada iman oleh tadi mungkin dia fikir Tuhan ada no bila Tuhan ada kata ada Tuhan ada juga tunggu nah Tuhan berapa so nah Tuhan itu apa yang mahu tahu sudah tidak sama pun gaji. Ah, dan sudah pakai itu. maka barang yang lagi ada nah ini tak kalau kita tanggung tidak diamankan maka barang yang lagi kedatnya daripada kalian sedang dikatakan Babi ma'adul qawmi yahdi yahdi ulta Kali-kali pada kali kedatnya Tentu kita desa ini dimasuk Maknanya eh, Mutana kata tak bunyi daripada tadi Yang eh, tak bunyi daripada itu Tidak sudah Nah itu Tak kalau tak bunyi daripada itu Tidak مسلك الرسول محفوظ قوم يحسي الصلب ناس bekerja lagi kita ikuti takdir bagi iman main takdir nah dimana itu karena dia di makrobar mereka yang akan datang dia tapi bagaimana dia harus bagaimana apa halangan mak maksudnya tak bunyi daripada istilah istilah istilahnya mana kalau di hisma botol dan tapi hari tapi baik jadi kalau ada itu bahwa maka dia itu dan kau mana saudara sana kita oleh pelajaran mimpi ilmu kembali mahal mimpi nasib maka daripada menyembuhkan hati yang kurang sembuhkan kurangnya dari daripada itu di mana hmm. wajib kelak untuk kita kan musibah kurai jelas nah untuk belum kasih masalah masuk kurai jelas ini dia sebelas itu ada satu terminal di mana yang berdekat di mana kan dia dapat istimewa untuk ada istimewa satu kali dalam kerjanya nah pada kita ada kita kata kita tidak lagi tapi perkataan ada ilmu Jumat 你不能